ada penjelasan dari jamaah tablik bahwa azan itu dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat itu haram hukumnya. Mohon penjelasannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan persoalan azan. Itu merupakan pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang waktu waktu sudah masuk. Bila seseorang azan kemudian belum masuk waktunya, maka itu adalah salah dan keliru dan akan menyebabkan datangnya dosa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang azan itu adalah orang yang benar mengerti tentang kapan masuknya waktu barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya pergi dalam perjalanan jauh tanpa mahram. Rahimani wa rahimakumullah. Seorang wanita berjalan sampai batas safar tanpa mahram maka itu hukumnya haram maka itu hukumnya haram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau yang berjalan wanita yang berjalan tanpa mahram ini adalah anaknya, putrinya, maka dia berhak untuk memarahinya. Kalau istrinya barakallahu fikum, ya, dia berangkat atau pergi tanpa mahram, maka yang berdosa juga di samping istri itu adalah suami rahimani wa rahimakumullah. Dia menanggung dosa barakallahu fikum. Kalau kedua-duanya ridha dan membiarkan, maka dosa dua-duanya, eh, kedua-duanya berdosa. Tapi bila sang suami melarang istrinya berangkat sendiri tanpa mahram, lalu dia berangkat, ya, maka ini namanya wanis, wanita nusyud. Ya, wanis, wanita nusyud barakallahu fikum yang dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Wanita nusyud rahimani wa rahimakumullah jami'an tidak berhak mendapatkan nafkah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum syariat memberikan pelajaran dan pendidikan sekaligus kepada suami untuk jangan riba dan menerima jikalau ada wanita yang bersikap seperti itu tidak taat kepada suaminya bila diingatkan barakallahu fikum Eh, safar tanpa mahram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya seorang ibu rumah tangga yang sering sakit-sakitan. Mah, tapi kuat jalan-jalan. Tiba saatnya Ramadan. Bertumpuk satu, dua, tiga kali Ramadan. Baru saya bayar fidyah. Apakah dibolehkan dalam syariat Islam. Jadi barakallahu fikum. Terkait dengan puasa pada bulan Ramadan bagi seorang wanita disebabkan karena sakit. Ya, maka dia membayar fidyah di saat itu. Sekarang sakit membayar fidyah barakallahu fikum, ya. Atau dia masuk bulan Ramadan dia bisa membayar seluruhnya. Itu bisa kemudahan di dalam agama Allah Jalla subhanah. Bagaimana kalau bertumpuk-tumpuk Ramadan? Lah ini jangan sampai terjadi bahwa itu kelalaian yang amat sangat rahimani wa rahimakumullah. Sudah diberikan keringanan oleh agama barakallahu fikum untuk tidak berpuasa lalai dengan tugasnya. Numpuk lagi, belum dibayar fidyahnya. Numpuk lagi, belum dibayar fidyahnya. Maka dosa karena kelalaian tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka dia harus membayarnya barakallahu fikum. Saya baru mengenal sunnah dan ingin mengamalkannya, tapi saya berada di tengah masyarakat pelaku bid'ah bagaimana kami bersikap. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semuanya kita diuji dengan kondisi yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Jalla ala, Semoga keinginannya untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Taala. Bila kita tinggal di masyarakat banyak melakukan kebidaahan, maka ilmu sunnah yang kita pelajari, kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Tidak boleh kita ikut-ikutan barakallahu fi. Mungkin engkau akan dibenci, eh Itu konsekuensi berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda siap untuk dicelah, Anda siap untuk dicaci maki, anda siap untuk dibicarakan menjadi buah bibir masyarakat. Ketika engkau tulus dan ikhlas, sabarkan dirimu berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap memperlihatkan akhlak dan adab pada mereka-mereka yang awam. Semoga dengan kesabaran kita berjalan di atas sunnah, mereka juga mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana Ustaz tatkala kita bertemu dengan orang-orang yang ditahdir ulama dan yang bersamanya baik dari kalangan MLM dan selainnya apakah bisa menjawab salam mereka atau kita berusaha menghindar dari mereka barakallahu fiikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan yang ditanyakan barakallahu fikum. Ini juga ujian besar menimpa kita ahlus sunnati wal jamaah. Di saat kibar ulama menasihatkan kepada individu orang ini. Yaitu bernama Zulkarnain Barakallahu fi. Subhanallah. Subhanallah. Yang mengingatkan dan menasihatkan dia seorang alim besar. Yang dia tahu bagaimana dia awalnya menemukan ketidakjujuran. Berbicara dan menuding ustadz-ustadz. Barakallahu fikum. Lari. Padahal dinasehatkan dan diingatkan. Maka di saat itu kalaulah sekiranya dia segera taubat. Rujuk kembali. Allah akan muliakan dia. Barakallahu setelah kemudian menjatuhkan, menjelekkan ustadz-ustadz yang menurut dia melaporkan. Padahal wallahi mereka tidak pernah berbicara. Bisa lama bersama Syekh Rabi. Apalagi mau berbicara tentang Ustaz Zulkarnain. Tidak pernah sama sekali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka dituding pendusta, akadi, ada lagi menuduh hasad itu, hasad, wah oh, berbagai macam. Sudah sekian bulan berlalu. Barakallahu fikum. Antum perhatikan betapa sayangnya Ustaz Lukman kepada Zulkarnain itu. Ketika turunnya fatwa ini, beliau tahan selama dua bulan ditahan. Kalau sampai beliau sebarkan fatwa ini ketika awalnya, akan terjadi barakallahu fikum fitnah yang sangat dahsyat. Beliau memanggil ajak musyawarah ustaz-ustaz. Berbahaya barakallahu menurut dia rahimani wa rahimakumullah. Ditahan. Ini ada fatwa dari Syekh Rabi. Sampai kemudian ditelepon oleh Syekh Hani yang sekarang dicela dan dicaci maki oleh mereka. Nasallallahu Taala Wasallam. Kenapa kalian tidak menyebarkannya? Ini sudah dua bulan berjalan ditahan. Barakallahu fikum. Kenapa kalian tidak menyebarkannya? Kalau mereka dapat berita segera toh terbang ke sana kemari disalahkan sikap kita rahimani wa rahimakumullah menahan karena menjaga persatuan uhuwah barakallahu fikum. Kalian punya jiwa-jiwa dingin, kata Syekh. Rahimani wa, eh, rahimani wa rahimakumullah. Baru kemudian Ustaz Lukman yang berani untuk berbicara menyebutkan fatwa tersebut dua bulan ditahan akan berdampak luar biasa di belakang hari. Allahi Azza wa Jalla ketika melihat dia tidak memiliki kejujuran ustaz kita ini untuk menerima nasihat. Mulai berkilah ke sana kemari. Sampai pada akhirnya sekian bulan berjalan. Baru menulis tentang pengakuan dirinya salah. Benar-benar. Nah kan aneh. Lucu bin ajaib. Barakallahu fikum kejadian demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Coba antum bayangkan peristiwa yang menimpa kalau sekiranya jujur di pertama kali mengatakan tubtu ilallah. Kemudian dia memperbaiki langkahnya. Insya Allah ahlus sunnah di tanah air tidak akan terfitnah dan terjauhkan dari ulamanya sedemikian rupa. Siapa yang mengandung dosanya kalau demikian? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kalau kita tidak ada yang menyampaikan bimbingan para ulama, saya yakin kita semuanya akan termakan juga barakallahu fikum. Sampai kita mencela dan mencaci maki ulama rahimani wa rahimakumullah. Syekhani bin Burai antum berapa banyak celaan yang tertuju kepada dia. Sementara ulama-ulama ya memuji dia tentang kiprahnya di dalam dakwah. Tidak hanya di Indonesia saja. Cuma di Indonesia ketika turunnya bertepatan dengan munculnya fitnah dan ujian ini. Beliau yang jadi sasaran. Jazakallahu khair. Beliau bersabar membimbing ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala terus memberikan barakallahu fikum kepada kita istiqomahan. Bagaimana? Jikalau ada orang yang terus membela kemudian menyalahkan para ulama dengan cara menyalahkan para penyampai-penyampainya kazabun para pendusta barakallahu fi tuduhannya dan tudingannya muncul tadi kalimat celaan langsung kepada ulamanya ucapan ulama itu bukan wahyu mereka bukan nabi dan semisalnya barakallahu fikum dari celaan-celaan. Maka rahimani wa rahimakumullah. Saya mengingatkan, hentikan dirimu dari hawa nafsu. Kembali menghormati kebenaran ini. Dan menghormati orang-orang yang membawa panji kebenaran ini. Hormati mereka barakallahu fiqom. Engkau telah belajar sunnah. Hormati sunnah yang engkau telah pelajari engkau telah mengerti kebenaran. Hormati kebenaran yang engkau telah ketahui. Kapan saja engkau tidak menghormati kebenaran itu, engkau akan mengangkatnya dan merendahkannya. Engkau tidak setuju, tidak menerima bila kebenaran itu meluruskan dirimu, meluruskan gurumu, meluruskan alimmu. Engkau tidak akan menerima barakallahu fikum. Maka saya mengingatkan, hentikan dirimu dari hawa nafsu. Dia akan membawamu untuk jauh dari syariat Allah Jalla wa'ala. Buktinya, dia telah menjauhkan engkau dari bimbingan ulama. Sebentar lagi, engkau akan tergeret-tergeret, terjauhkan dari sunnah dan kebenaran engkau ketahui. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamah al Bagaimana? kalau engkau bertemu dengan orang yang membelanya, membela kesalahan itu adalah salah. Membela orang-orang yang salah adalah salah barakallahu fikum. Ketika engkau membela orang yang salah, pasti engkau akan menjelekkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Berjalan bersama ulama, Anda akan celah dia, Anda akan bicarakan dia, Anda akan caci dia, anda akan jelekkan barakallahu fikum. Maka ini akibat rahimani wa rahimakumullahu jaman. Maka kalau dia menjadi pembelanya dan penebaran prinsip-prinsip yang salah dan mengajak kita lari dari ulama kita, maka orang ini pantas untuk disikapi barakallahu fikum. Pantas untuk diperingati. Namun bagi mereka yang cuma ikut-ikutan, tidak mengerti persoalannya, maka bimbinglah dia. Arahkan dia kepada yang lebih baik. Semoga dia bisa teringatkan barakallahu fikum. Kalau ternyata masih terbawa oleh hawa nafsunya, menyelamatkan diri Anda itu adalah lebih utama dan dituntut dari agama Allah Jalla Subhanahu. Tinggalkan orang tersebut barakallahu fikum. Karena dari sekian ujian menimpa dakwah salafiyah di Indonesia ini. Fatwa Syekh Rabi tentang Ustadz Zulkarnain. Ini ujian Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkan siapa yang tabah dan sabar berjalan bersama ulama'nya. Akan disusul lagi dengan fitnah yang lain. Setelah fitnah ini, fitnah Yaman, kita akan mengerti sikap kita sekarang. Ketika kita tidak menerima bimbingan para ulama tentang ustaz kita di Indonesia, kita tidak akan menerima lagi bimbingan ulama tentang peristiwa di Yaman. Itu bahaya. Barakallahu fikum. Muncul lagi persoalan. Anda tidak menerima lagi hukuman. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu. Tub ilallahi jalla wa'ala. Kita cinta dan sayang kepada seluruhnya. Kita cinta kepada Ustaz Zulkarnain untuk kembali kepada Al-Haq. Kepada siapapun juga barakallahu fikum. Jangan dibantu. Dia itu untuk kemudian berada selalu dalam kesalahannya. Buktinya engkau membelanya. Kalau sekiranya engkau mengajak dirimu kembali kepada ulama, insya Allah dia akan kembali. Namun tatkala engkau memberikan pembelaan, maka engkau juga sebagai penyebab Terusnya dia berada di atas kesalahan. Dan berat baginya untuk bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau cinta kepadanya, Ustaz Zulkarnain atau eh, Zulkarnain, bantulah dia untuk segera kembali bertaubat dengan penuh kejujuran. Jangan engkau bela, maka pembelaan dirimu tentang dia termasuk menjerongkokkan dia untuk berada di dalam kesalahan barakallahu fikum. Subhanallah. Saya wala أزكي ahadan amam Allah. Ketika barakallahu fikum. Pertama kali Ustaz Lukman turun di Makassar. Saya bertemu. Karena waktu itu pulang dari arah menuju apa ya? Balukman. Ketemu di Makassar. Ah? Suruh aku. Saya bertanya. Ya Ustaz. Kalau antum ditanya tentang Ustaz Zulkarnain di majelis, apa antum akan menjawabnya? Jawabannya, la abad. Saya berharap untuk kemudian dia cepat kembali kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi ketika orang-orang ingin berjalan bersama ulama, disebut Lukmaniyun. Ya Allah. LB Lukman Ba'abdu. Masya Allah. Terus ternyata sama. Di Jaturafiyun, Sururiyun. Berhadapan dengan Ja'far dulu di awal-awal. Ja'far berusaha mengajak kepada Barakallahu Fikum. Berjalan bersama al-ulama. Mereka menuduh Ja'fariyun. Sampai sekarang ini. Gelar di Lombok buat saya sendiri masih Ja'fari, Ja'farijun. Padahal kita terang-terangan sudah menjelaskan kebatilan Ja'far Umar Salih. Karena kebencian mereka, Barakallahu Fikum. Jangan sampai kita terjatuh dalam cara-caranya Hizbiyun. Jangan sampai kita terjatuh dengan cara-caranya Hizbiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Cuma ingin mendapatkan kepercayaan teman Lalu kita kemudian memfitnah sana sini. Kita menjelekkan sana sini. Jangan barakallahu fikum. Engkau harus berjalan bersama bimbingan ulama. Mereka tidak mungkin berbuat zalim pada dirimu. Mereka cinta kepada kita. Wahai ahlus sunnati wal jamaah. Di seluruh negeri ini barakallahu fikum. Jangan anda tanggapi miring. Bimbingan dan arahan mereka. Jangan cuma untuk membela individu orang barakallahu fikum. Junjung tinggi kebenaran dan hormati kebenaran itu. Kalau barakallahu fikum. Bimbingan ulama itu adalah hak sesuai dengan kenyataan wajib bagi engkau untuk menerimanya dan mengambilnya. Wajib bagi engkau. Dan kedua, jangan sampai engkau berdusta. Memperingatkan umat. Jangan disibukkan oleh fitnah. Kita taklim, kita taklim, kita taklim. Ilmu, ilmu, ilmu. Nggak usah disibukkan oleh fitnah. Ya akhi. Bukankah bimbingan ulama itu hak? Bukan ilmu? Lalu engkau mengatakan bahwa itu fitnah. Jangan disibukkan oleh fitnah. Jangan disibukkan oleh fitnah. Barakallahu fikum. Berapa banyak prinsipnya Ustaz Zulkarnain itu sama dengan Ibrahim Ar-Ruhaili, sama dengan prinsipnya Ali Al-Halabi, cintanya ulama kepada kita mengingatkan kita barakallahu fikum. Bukankah Syekh Rabi mengatakan yamsi eh, makir yamsi ala tariqatil halabi fil makr berjalan jalannya Ali Al-Halabi di dalam memakar Antum mungkin gak tahu karena Barakallahu fikum antum tidak mengerti siapa dia. Bagaimana yang tahu kita dan Ustaz oh, oh benar apa yang diucapkan oleh zakal imam. Benar dia mutalawin, dia barakallahu fikum la'ab, dia makir, yamshi ala tariqati al-halabi fil makar benar apa yang diucapkan. Kita cuma mengelus dada. Ya Allah. Sampai kita bertemu bersama ustaz-ustaz. Mengingat bagaimana kedalaman makna dari ucapan al-imam. Al-jarah wa ta'dil. Kita yang membuktikan benar apa yang diucapkan oleh zakal imam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Hentikan diri dari ta'asub Jangan menuduh orang yang berjalan para, para ulama. Dituduh ta'asub. Kebalik. Terbalik barakallahu fikum. Menuduh orang yang berjalan bersama ulama. Ta'asub Lukman. Ta'asub ini. Ta'asub askari. Ta'asub. Wah berbagai macam celaan datang. Ya akhi fillah. Keliru. Kalau orang berjalan bersama bimbingan ulama. Dikatakan fanatik. Anda yang tidak menerima bimbingan ulama itu, membela individu orang, dikatakan fanatik barakallahu fikum. Sekarang, asyik para ulama berbicara tentang Muhammad al-Imam. Kalau engkau tampil membela Muhammad al-Imam, berarti engkau fanatik taat jahili terhadapnya barakallahu fikum. Engkau tampil membela Abdurrahman al-Adani, maka engkau adalah ta'asub. Itu namanya ta'asub. Bukan kemudian orang yang berjalan bersama bimbingan para ulama lalu distempelkan ia stempel ta'asub kepada ulamanya itu sama mirip dengan ujian dakwah yang menimpa kita di awal-awal berjalannya dakwatus salafiyah rahimani wa rahimakumullah ada empat faktor kebahagiaan punya istri yang solehah, punya kendaraan yang baik, punya tetangga yang baik, punya rumah yang luas, rumah sendiri. Nah, ini bagaimana kalau seseorang tidak memiliki salah satu di atas? Apakah bisa dikatakan tidak bahagia? Enggak. Buktinya ada orang rumahnya ya bocor, tapi bahagia sama istrinya. Iya? Kalau dingin dalam satu selimut. Kalau bocor sama-sama megang sama istrinya. Pegang airnya turun dari atas. Bahagia enggak? Bahagia. Apalagi kalau sampai airnya ditaburkan ke muka istrinya. Balas lagi. Ha. Senang, gembira, bahagia. Barakallahu fikum. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kebanyakan orang, ya, ditimpa aina ambarakallahu fikum. Kebahagiaan itu bersama ini semuanya. agelah bukan berarti kemudian kalau ada orang yang barakallahu fikum punya rumah apa adanya itu tidak bahagia. Enggak. Tapi beliau ingin menyebutkan bahwa ini semuanya bisa menjadi penyebab tidak bahagianya seseorang. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya mau tanya, jujur Ustaz saya orang baru mengenal dakwah. Baru pakai cadar, terus manhat saya belum selalu bagus. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang seperti saya harus dijauhi atau didekati dan diberikan nasihat? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan diri engkau untuk istiqamah di atas barakallahu fikum pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tentang kepribadian diri engkau, apakah engkau untuk dijauhi atau barakallahu fikum dinasihati? Kalau engkau terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu barakallahu fikum, ada orang yang datang menasihati engkau memberikan wejangan, lalu engkau tidak menerima, maka engkau pantas untuk dijauhi walaupun engkau baru mengenal. Engkau pantas untuk dijauhi walaupun engkau baru mengenal. Karena engkau tidak menerima bimbingan barakallahu Fikam. Namun, sesuai dengan apa yang kau tanyakan, engkau butuh barakallahu Fikam, Ada yang menasehati engkau kalau engkau seorang wanita yang telah bersuami, maka jadikanlah suamimu sebagai penasihat bagimu. Kalau engkau belum barakallahu fikum menikah, maka segeralah menikah. Mencari pendamping yang akan terus mendampingi, menasihati, menghibur barakallahu fikum. Mungkin ini nasihat saya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi barakallahu fikum kejujuran engkau untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salahkah saya Ustadz, bila saya mendidik anak-anak secara lembut? Dan apa yang harus saya lakukan apabila ada anak orang uh, ada orang yang menyuruhku untuk berbuat kasar sama anak-anak? Apa saya harus menurutinya? Barakallahu fikum. Engkau sebagai seorang ibu, engkau harus percaya diri loh. Engkau yang paling tahu tentang anak-anakmu. Dan di antara anak-anak kita itu, ada yang butuh pendidikan ada secara lembut mengingatkannya, ada yang dengan kasar baru teringat. Baru dia ternasehati dan merubah perilaku dan akhlaknya. Maka jadilah engkau ibu yang paling bijak di dalam mendidik anaknya. Oke? Okay? Kalau engkau bertemu dengan anakmu butuh kelembutan, maka engkau mengingatkan dan menasihatinya dengan kelembutan. Jika anakmu itu membutuhkan sikap keras, lalu kemudian dia bisa tertegur, maka engkau melakukan sikap keras. Inilah namanya pendidikan yang bijak. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, engkau sebagai seorang ibu yang lebih mengerti tentang individu anakmu. Jikalau orang tersebut membimbing engkau untuk berbuat kasar. Ingat, kata-kata kasar ini jelek loh maknanya. Ya, maksudnya mungkin tegas kepada anakmu. Kalau memang engkau disuruh tegas pada anakmu butuh ketegasan, maka itu bimbingan yang baik, terimalah. Tapi kalau engkau berhadapan dengan anakmu, engkau lebih tahu anakmu itu butuh kelembutan maka engkau bisa menolak bimbingannya untuk tegas karena engkau tahu anakmu itu butuh kelembutan barakallahu fikum. Bagaimana batasan cadar dalam syariat? Apakah cadar kaos termasuk cadar syar'i? Apakah cadar kaos termasuk kaos tangan apa ya? Termasuk cadar syar'i. Begitupun kaos tangan yang warna-warni bagaimana hukumnya dalam syariat. Subhanallah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fikum. Bahwa bagi seorang muslimah harus menjaga diri dan menutup auratnya dengan menggunakan cadar tersebut. Bagi mungkin ikhwanuna memiliki istri belum menutup auratnya, Anda bersabar. Mengingatkan dia, menasihati dia, membimbing dia, barakallahu fikum dengan kelembutan rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga dalam kata berhias apabila pakaiannya itu warna-warni. Ya, apabila pakaiannya itu barakallahu fikum warna-warni, kaos kakinya, kaos tangannya, ya, maka pergunakan sesempurna mungkin menutup aurat. Tangannya ditutup, jangan sampai wajahnya, tertutup tangannya ke sana kemari. Dilihat oleh banyak orang, kakinya semuanya ditutup barakallahu fikum. Tangannya dan kakinya itu pakaian syar'i rahimani wa rahimakumullah dan berpakaian dengan warna-warni di dalam menggunakan cadar apalagi sekarang ada cadar ber, ber, butterfly apa namanya yang seperti kupu-kupu kalau jalan, ya. Lah ini namanya zina perhiasan. Berhias tidak boleh. Barakallahu fikum menggunakannya, ya. Banyak perkembangan yang dilakukan oleh kaum surafiyin, sururiyin untuk mengembangkan pakaian-pakaian. Kamu antum lihat pakaiannya, naudzubillahi Ya, naudzubillahi main Facebook. Wah, seenaknya. Istrinya dibiarkan sedemikian rupa bebas barakallahu fikum. Pakaiannya warna-warni, tidak diperhatikan tangannya, kemudian kakinya. Semuanya barakallahu fikum. Ditutup rahimani wa rahimakumullah, maka itulah pakaian syar'i. Apa yang harus dilakukan seseorang? Apakah benar cerminan kebaikan kita atau barometer. Kalau kita baik, tetangga kita pasti baik. Kalau baik, tetangga kita pasti baik. Atau akan jadi baik untuk tetangga yang memang di kalangan orang awam terkenal tukang fitnah. Dan orang malas berteman dengannya. Mohon penjelasan Apa ya? apakah benar cerminan kebaikan kita atau barometer kalau kita baik tetangga kalau kita baik bersama tetangga mungkin ya Hah? kalau kita baik tetangga kita pasti baik atau akan jadi baik untuk tetangga yang memang dikatakan orang awam terkenal tukang fitnah lu belum paham apa yang dimaksud barakallahu Tulisannya Masya Allah indah. Eh, naam. Apakah yang harus dilakukan seseorang yang sudah mengeluarkan ucapan-ucapan pelecehan terhadap Syekh Rodi tatkala ia mengetahui bahwa apa yang ia peringatkan mengenai Ustaz Zulkarnain adalah benar. Apakah ia diam-diam saja tanpa memperbaiki? Anda mengatakan taubat ilallah jalla subhanahu Jikalau ucapan anda itu telah tersebar dan terdengar, anda memberitahukan bentuk taubat anda kepada segenap saudara anda. Barakallahu fikum. Ngeri ya ikhwan. Kalau sampai para ulama itu kita cincang dagingnya. Kita makan barakallahu fikum. Darah para ulama itu beracun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan kemudian ya ucapan para ulama darah ulama ini beracun ketika membicarakan ulama yang salah dan keliru seperti Syekh Muhammad Al-Imam salah dan keliru didaliri jangan bicarakan ulama-ulama itu beracun loh salah menempati dalil barakallahu fikum ini berbicara tentang ulama yang mustaqimin yang istiqamah di atas al-haq bila engkau mencaci dan mencela mereka atau engkau barakallahu fikum merendahkan maka itu alamat tanda kebidaahan ada pada dirimu. Ini yang dimaksud. Kalau ulamanya salah, lalu kemudian dijelaskan kekeliruan dan kesalahannya, kita menerima hal itu. Bukan kemudian kita didalili. Itu salah pendalilan. Jangan bicarakan ulama. Ulama itu dagingnya beracun lo. Lo anda barakallahu fikum membela membawa racun. Ya kekeliruan dan kesalahan itu kan racun buat umat ini. Barakallahu fikum. Kok malah membela orang membawa racun? Ya. Apa nasihat Ustaz kepada orang yang tidak sabat dalam berpegang pada fatwa ulama' dalam menghadapi fitnah. Barakallahu fikum. Saya cuma berpesan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Camkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai engkau meninggalkan kibar ulama itu, engkau tidak akan bisa memetik barokah dalam perjalananmu. Engkau belajar ilmu tidak akan bisa memetiknya. Nanti ulamanya, ustadznya jelekkan ulamanya, menjatuhkan martabat, mencela ustadz-ustadznya, dan seterusnya yang berjalan bersama ulama. Itu yang kau dapatkan. Anda nggak bisa memetik barokah. Kalau Anda barokallah fikum, lari kepada dari ulama di masa fitnah. Satu hal yang perlu saya ingatkan. Di masa fitnah itu turun, tidak semua ulama bisa menjadi rujukan barakallahu fikum. Dengarkan baik-baik pembahasan para ulama kita. Ketika turunnya fitnah, tidak semua ulama itu menjadi rujukan. Bahkan ada orang yang tua umurnya, takhabat, dia terjungkir balik di atas fitnah sehingga harus mengembalikan urusannya kepada orang yang masih muda belia dari kalangan ulama di masa ujian dan fitnah. Apa dalilnya dan buktinya? Ketika masa fitnah khalqul Quran, kezaliman barakallahu fikum penguasa menyebabkan seluruh fukaha Baghdad. Fukaha Baghdad, kalau orang sudah disebut fukaha Baghdad, orang yang sudah bisa beristihad menjadi rujukan umat, semuanya berkumpul kesimpulan majelis para ulama ini keluar untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah di saat itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan saya berpendapat jangan kalian lakukan karena ini menyelisihi sunnah. Mereka beralasan para ulama telah dibantai oleh mereka. Kata alimamu Ahmad, itu adalah fitnah. Kata alimamu Ahmad, itu adalah fitnah khusus menimpa ulama. Tetapi kalau kalian keluar memberontak, maka fitnah itu akan bersifat umum. Tidak akan tertidak hanya terbantainya para ulama, tetapi orang yang berdosa juga akan terikut terbantai apabila pedang pemimpin itu terhunus Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Menjadi rujukan seorang diri di masa fitnah. Jangan sampai dia kan ulama enak am. Dia kan ulama benar. Tetapi dia tidak barakallah sanggup keluar dari fitnah. Buktinya ketika masa Abdul Hasan Al-Misri tidak bisa keluar dari fitnah. Ketika fitnahnya Al-Hajuri tidak bisa keluar yang mengeluarkan mereka dari fitnah ulama-ulama kibar kita. Kok malah sekarang Anda tidak menerimanya? Sekali lagi, itu buah dari kekeliruan pertama. Ketika mendapatkan bimbingan di Indonesia, Anda tidak menerima segera. Anda akan berlarut, akan menolak bimbingan dia dalam perkara yang lebih dahsyat lagi nanti. Anda akan menerima kecelakaan barakallahu fikum. Masih banyak pertanyaannya. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Ya, tentu saya mohon maaf kepada yang menulis pertanyaan dan belum terjawab. Ya, semogalah terwakili dengan apa yang saya sampaikan. Dan jikalau saya keliru di dalam memberikan jawaban, Barakallahu Fikum, saya siap rujuk dari kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Jalla Subhanak, Kesalahan datangnya dari diri saya dan syaitan rahimani wa rahimakumullah. Dan al-afu minkum wa jazakumullahu khair. Sebelum saya tutup, saya mengatakan berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebaikan ini. Dan bersebutnya saya bersama saudara saya. Ahli Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh keluarga dan Allah Ta'ala akan disawab ya seperti saya dianggap pemecah belah umat, pemecah belah salafi lima mamuju. Wallahi, wallahi, demi Allah, barakallah fikum, ya, saya secara pribadi cinta kepada ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum kalau sekiranya menyampaikan fatwanya para ulama dikatakan pemecah belah umat. Saya menjadi terdepan sebagai pemecah belah barakallahu kelopik. kalau menyampaikan kebenaran itu dikatakan sebagai pemecah belah salafiyin di apa namanya di Mamuju maka saya menjadi pertama yang memecah belah mereka kalau menyampaikan al-haq itu dikatakan pemecah belah ahlus sunnah wal jamaah.